سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله kita lanjutkan apa pelajaran semalam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fil jawab kafi dalam kitab beliau jawab kafi kata beliau fa inna hayat al insani itu bihayat qalbihi wa ruhihi fa inna maka sesungguhnya hayat al insan kehidupan manusia itu bihaya qalbi tergantung dengan hidupnya hatinya waruhi dan tergantung dengan hidupnya ruhnya Permana hayat al-insan ay hayatan hakikiyah jadi hidupnya kehidupan manusia yang hakiki ya itu adalah terletak pada hidupnya, hatinya, dan ruhnya. Senengan atau antum berarti di sini. Ba, ba itu ya. Beliau mengatakan fa'inna hayatal insan biha mayakul fa inna hayatal insan hayatu qalbihi fauna memiliki arti ta'alluq bergantung bergantung Baik ini memiliki arti apa memiliki arti ta'alluq tergantung dengan hidupnya hatinya jadi kalau hatinya itu hidup maka sejatinya manusia itu hamba itu hidup sesuai dengan kadar hidupnya hatinya. Wahayatul wahayatul kulu hidupnya hati mayakul illa bima'rifatillahi wa asma'ihi wa sifat wa sifati. Hidupnya hati tergantung dengan ma'rifatuhu billahi wa asma'ihi wa sifati. Kata beliau, wala hayata liqalbi dan tidak ada kehidupan bagi hatinya illa bima'rifati fatirihi kecuali dengan mengetahui fatirihi penciptanya ya tidak ada kehidupan bagi hatinya tidak ada kehidupan beliau mengatakan wala hayata pakai la nafyul jinsi menafikan jenis kehidupan dalam dalam dirinya menafikan jenis kehidupan di dalam hatinya, berarti nggak ada kehidupan sama sekali di dalam dirinya illa bimarifati fatirihi kecuali dengan mengetahui penciptanya walaupun indahu mal walaupun indahu zaujah walaupun indahu dunia wa ma fiha walaupun walaupun dan walaupun tapi kehidupan untuk hadiah sejatinya dia tidak punya berarti dia mati. Berarti dia ma mati, berarti dia mati. <clears throat> Makanya yang terpenting di sini kita nggak usah apa namanya kehidupan hati dia letaknya di hati, bukan di bukan di anggota bahir bukan, tapi letaknya di hati. Warahayatan qalbi dan tidak ada kehidupan pada hatinya illa kecuali bima'rifati faqilihi dengan mengetahui penciptanya wa mahabbati madat mencintai penciptanya wa ibadatihi wahda dan beribadah kepadanya saja wal inabati ilai dan kembali kepadanya wa tamanninati bi dan tenang dengan menyebutnya. Tenang dengan menyebutnya. Ketika disebut nama Allah tenang. Wal unsi bimurwi dan dia unsi merasa tenang bimurwi dengan mendekat kepadanya. Itulah kehidupan yang hakiki untuk hatinya. Dengan ingat itu mengetahui penciptanya otomatis dengan mempelajari nama dan jiwa sifatnya mencintainya, beribadah dengannya, kembali kepadanya, merasa tenang dengan menyebutnya dan merasa tenang, senang dengan dekat dengan dengannya. Itulah kehidupannya hakikiyah. Wa man faqada hadhil hayata barang siapa yang luput kehidupan yang sejati ini luput pada dirinya. Ay hayatun qalbiyatun. Kehidupan hati ini luput pada dirinya faqadal khairu kullu maka lepas seluruh kebaikan yang ada pada dirinya faqadal khairu kullu lepas seluruh kebaikan yang ada pada pada lepas sudah lepas berarti walaupun di sisi dia itu banyak dunia yang ada di sisinya ya kan dunia ada di sisinya tapi kalau dia tidak memiliki poin ini ma'rifah berarti mahabbah wa ibadah wa inabah dan seterusnya tadi berarti laisa lahu khairun tidak ada kebaikan pada dirinya nah walau ta'awwadha anha bima ta'awwadha minat dunya walau ta'awwadha walaupun tergantikan anha darinya dengan apa-apa yang bisa mengganti darinya berupa dunia. Walaupun nah khairiyah ini khairiyah ini itu diganti dengan dunia seluruhnya itu tidak akan bisa menandingi kehidupan ini. Tidak akan bisa menandingi kehidupan ini walaupun sudah diganti. Maka ikhwan uh, sering kita baca di kutubus salaf. Ketika apa? Mereka sudah merasa lezat beribadah kepada Allah dan merasa lezat dekatnya dia dengan Allah. Ketika diganti dengan dunia seluruhnya ada di depannya, dia akan pasti milih itu. Pasti milih itu. Karena karena kehidupan tinggi yang utuh artinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak bisa dikasih dengan dunia pasti isinya. Seseorang yang telah ilmu mencari ilmu dan merasa lezat dengannya, seakan-akan dia itu dekat dengan dengannya. nanti senantiasa pada hadis sanad dari Rasulullah Alaihi Wasallam dan dia merasa dekat dengan menyebutkan qala Rasulullah itu merasa dekat dengan seakan-akan beliau itu mendengarkan langsung dari Rasul alaihi wasallam kehidupan yang semisal nggak bisa diganti dengan kehidupan dunia yang isinya Itu kalau sudah sudah sudah mendapatkan kenikmatan yang sudah tinggi sekali. Nah, bahkan belum mengatakan bal bahkan laisat dunia biajma'iha iwadan an hadhil ayati bahkan seluruh bahkan tidaklah dunia seluruhnya tidaklah dunia seluruhnya tidak bisa mengganti an hadhil hayati tentang kehidupan yang sejati ini masalah dunia dan seisinya itu nggak bisa dijadikan apa pengganti terhadap apa terhadap kehidupan yang sejati ini, kehidupan yang hakiki ini yaitu kehidupan hati. Kehidupan hati. Makanya kan uh, lihat saja sebagian orang kan kalau sudah di pesantren yang kehidupannya serba apa adanya ya dan dia taatnya terhadap ilmu ibadah kepada Allah kembali kepada Allah kemudian dia pulang bekerja masya Allah dunia di hadapannya kalau hatinya itu hidup dia pasti akan memiliki kehidupannya yang apa ya hakikiyah yaitu kehidupan hatinya bukan kehidupan perut dan mata dan seterusnya tidak dia akan pilih kehidupan hatinya karena telah penerang dalam kehidupan kehidupannya nah kata beliau lagi Wamin kulli syai'in yaqutu iwadun Wamin kulli syai'in yaqutu iwadun Ma maka dari segala sesuatu yang luput itu pasti ada gantinya. Rasulullah kulli dari segala sesuatu yang luput dari dia pasti ada gantinya. Istri meninggal yang dia cintai ada gantinya. Mobil yang hilang pasti akan ada gantinya. Seluruh yang ada di dunia ini kalau itu lepas dari dia, pasti itu ada gantinya, pasti ada gantinya. Ingat kata beliau, "Famin kulli ya yaqutu iwadun." Pasti itu ada gantinya. Segala sesuatu yang luput dari kita itu pasti ada gantinya, itu pasti. Tapi kalau kebaikan hati, khairiyah hati, kehidupan hati ini kalau udah lupa, nggak ada gantinya sama sekali wa idza fatahu fa idza fatahu dan apabila lepas pada dia kebaikan ini wa idza fatahu Allah dan apabila Allah sudah melepaskan dari dia apabila Allah itu sudah lepas dari dia kehidupan hati itu lepas dari dia lam yu'awwal yaf'alu syai'un albattata. Sesuatu apapun tidak akan bisa menjadi gantinya untuknya. Sesuatu apapun tidak akan bisa menjadi ganti untuknya. Masya Allah, sesuatu apapun tidak akan bisa menjadi ganti untuknya. Masya Allah, ini butuh diresapi. Butuh diresapi. Jadi Eh, pernyataan Ibnu Qayyim rahmatullah alaih yang beliau dikenal dengan apa? Dengan apa? Uh, hati ya, dokternya hati kata kata itu perundungan. Kalau sudah hilang kairia, hayatul qalbiyah, kehidupan hati yang sejati, bainahu wa bainallah. Itu sudah hilang. tidak ada gantinya sudah. Maka dia akan posisi apa posisi ya gelap gulita walaupun dunia dan isinya ada di hadapannya walaupun istri yang menyayanginya walaupun walaupun walaupun akan hilang darinya dan tidak akan nggak ada gantinya dan semua urusan dunia yang lepas dari kita tolonglah sekarang uh, kita dihadapkan dunia dan telah berilmu yang talabul ilm itulah kenikmatan anda kedekatan anda kepada Allah hari ini lepas dari anda anda nggak punya mobil misalnya contoh pasti Allah akan ganti setelahnya yang lebih baik darinya. Enggak usah khawatir, itu pasti akan ada gantinya. Tapi kalau khairnya ini hilang dari anda, nggak ada gantinya. Jadi wah aku contohnya awal ini ditawari kerja luar biasa kerja ini mendapatkan keuntungan dunia begini begini. Tapi kalau saya kerja di sini tidak hilang Allah dari dari hati saya, hilang Allah dari hati saya, hilang ubudiyah, hilang inaba, hilang ini semuanya hilang dari saya ya akhi, maka pasti antum punya dua pilihan. Kalau saya milih ini, hilang Allah. Kalau saya nggak milih ini, hilang dunia. Maka ketahuilah, dunia pasti akan ada gantinya setelahnya. Tapi ini yaitu Allah Subhanahu wa taala hayat kehidupan hakiki dalam diri kita itu tidak ada gantinya itu pasti. Maka pilihlah yang ini, jangan pilih yang itu. Masya Allah ini yang harus di diperhatikan. Ini yang harus diperhatikan apa para Barakallahu fikum dan ini betul renungan. Betul renungan, betul renungan. Nah, baik sampai di sini insyaallah. Subhanallah wa Sallallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullah wa atubu ilaik.